Waalaikumsalam. Hujan ya? Masya Ya. Dan <clears throat> pada malam ini e, eh, daras yang akan kita mulai ya, ini adalah Al-Kafi fi Nusarfi jilid awal sampai kita pada pembahasan ismul, ismul fa'il atau macam-macam daripada jenis isim fa'il. Ya, isim fa'il sebagaimana yang sudah dipahami adalah dari sulasi mujarad ya. Ya karena yang jilid satu ini titik tekannya adalah sulasi mujarad. Yang berwazan fa'ilun. Tetapi dari isim fa'il ini tidak sederhana eh, apa namanya hanya isim fa'il saja tetapi ada juga yang perlu ditanbih atau yang perlu diperhatikan yakni dengan dengan wazan fa'il. Fa atau fa'il bukan fa'il tapi fa'il adalah isim fa'il yang dari bab fa'ula yaf'ulu. Dan kebanyakan wazannya adalah fa'il ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan isim fa'il adalah siagul mubalaghah. Ya ini tentang apa namanya dilebihkan gitu ya, dilebihkan. E, apa namanya dalam sifat. Fil wasf yuhawwalu ismul fa'il tsulatsiyyi ila siyagin ukhra tusamma siagul mubalaghah. Disebut dengan bentuk daripada mubalaghah ya. <clears throat> Ini pun apa namanya banyak digunakan. Wazan-wazannya itu di situ disebutkan ada empat, ada faal, ada faul, ada fa'il dan fa'il, ya fa'ilun. Kemudian yang berkaitan dengan isim fa'il juga yang lainnya yang perlu diketahui adalah isim tafdil. Ya. Ini untuk menunjukkan apa namanya perbandingan atau mensifati yang disifati dengan penambahan yang lebih. Ya, misalkan Muhammadun ahsanu min fulan. Misalnya, Muhammad lebih baik dari fulan. Atau misalkan hada talibu eh, apa namanya? akbaru minat akbaru minat talibisani. Eh, hada talibu santri ini atau pelajar ini lebih besar daripada zalikat talib. Daripada santri yang itu misalkan. Nah, ini e, namanya isim tafdil. <clears throat> Wazan-wazannya yang sebenarnya yang masyur adalah ya af'alu saja ya, af'alu. Tetapi bisa musanakan dan dijamakkan sebagaimana dikatakan mu'alif af'alu, af'alani, af'aluna atau afailu dan fu'la untuk yang muannasnya fu'layani, fu'alu. Tapi bihani fidin rahimani wa rahimakumullah kita akan masuk jenis isim fa'il yang berikutnya lagi atau yang macam daripada jenis macam-macam isim fa'il selain Eh, uh, mubalawa dengan isim tafdil adalah yang juga penting harus diketahui as mushabbah. Pasal berikutnya adalah as mushabbah sifat yang melekat gitu ya. Maksudnya atau dijelaskan di sini qala al muallif hiya uh, sifat al mushabbah itu adalah ismun ya dulu ala wasfin sabitin daimin. Jadi sifat yang tetap yang seterusnya yang yang yang menempel yang selam yang selamanya atau yang melekat gitu. Lil mausuf untuk yang disifati. Untuk yang disifati ini ya isim fa'ilnya itu sendiri. Wala yusahu illa min fi'li al-lazim. Nah, di sini perlu dicatatkan bahwasanya sifatul musyabbahah itu tidak dibentuk kecuali dari uh, fi'il fi'il madi yang lazim, fi'il sulasi yang lazim, tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan objek. Sifat al-musyabbaha. Ah, ya. Contohnya mislu ya. Kenapa sih kok harus yang e, sulasi yang lazim yang tidak butuh objek? Contohnya adalah misalkan syajua. Syajua ini fi'il madinya faula gitu ya. Syajua artinya berani. Nah, maka sifatul musyabahahnya adalah sujja'un. Ya, sujja'. Mislu sujja'. Kemudian jaban Jabuna maksudnya jaban apa penakut. Nah, kemudian fiil fiil apa isim fa'ilnya atau sifatul musabahnya adalah jabban. Karuma faula karuma yakrumu sifatul musabahnya adalah karim. Ya, karim. Ini yang selalu dermawan gitu. Kalau jabban selalu takut. Suja, suja selalu pemberani. Karena melekat begitu ya. Kemudian syarufa syarif. Melekat padanya eh, syarif, ya ini sifat atau apa namanya bermakna yang yang yang mulia, yang memiliki kehormatan. Affa afif ya. Nah, itu contoh-contohnya afif ya ini yang menjaga diri. Ini menunjukkan bahwasanya eh, fiil-fiilnya fiil-fiil yang lazim yang tidak butuhkan objek. Kalau misalkan doroba ya apa namanya dia tidak perlu sifatul musyabahah karena hampir semua orang bisa kan gitu ya eh, sifat-sifat ini tidak semuanya tidak semuanya ada pada orang orang yang ini misalkan suja yang ini tidak suja jadi eh, apa namanya biasanya eh, ibaratnya insidentil atau eh, tidak semua orang melekat tidak semua orang memiliki sifat-sifat itu sifat pemberani kemudian penakut kemudian dermawan kemudian mulia kemudian menjaga diri Ya, kemudian sahula sahlun, yakni orang yang muda. Do'ufa do'if, orang yang lemah. Hasuna hasan, orang yang baik. So'uba so'bun, yakni sulit. Nah ini semuanya adalah sifat-sifat yang melekat, yang tidak semua orang ada gitu ya. Jadi eh, apa namanya pilihan saja, nadir, jarang. Taib itu apa namanya yang berkaitan dengan isim fa'il. Selesai sudah eh, apa namanya pembahasan tentang isim fa'il ya, isim fa'il. Berikutnya Ivan Ibn Rahimani wa rahimakumullah ismul maf'ul. Ya, jadi kalau misalkan fa'ala ya fa'lu fa'lan fa'ilun maf'ulun. Nah, sini sekarang isim maf'ul. Apa itu isim maf'ul? Sebagaimana yang sudah dipahami ya, artinya kata benda yang dikerjai kan gitu ya, kata kerja yang dikerjakan, yang maf'ul yang dikerjakan. Huwa minathulasiyil mujarrad makana ala wazni maf'ul. Dia dari dari fiil yang tersusun dari tiga tiga huruf yang asli. Asulasi adalah tiga huruf yang mujarad yang asli dengan wazan maf'ul. Contohnya, kataba maktubun. Ya, maktub yang ditulis. Sa'ala mas'ulun yang ditanya atau yang diminta. Amaro makmur yang diperintahkan. Kotala maktul yang dibunuh nasara Mansur yang ditolong, doroba madrubun yang dipukul. Semuanya walaupun fi'il madinya beraneka ragam asalnya, fa'ala fa'ila fa'ula juga fi'il mudorenya yang e, berbeda-beda wazannya dari keenam bab itu isi maf'ulnya sama. Isi maf'ulnya satu jenis. Tasrifnya mas'ulun, mas'ulani, mas'uluna. Yani maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Ini untuk yang muzakkar, yang gaib, kemudian yang mukhatab dan yang mutakallim. Ya, lil muzakkar ghaib wa mukhatab. Ya, mutakallim juga bisa sebenarnya ya. Kemudian mas'ulatun, mas'ulatani, mas'ulatun lil muannas, ghaibah, mukhatabah. Ya, juga mestinya mutakallimah ya. Ana mas'ulatun, saya yang dimintai pertanggungjawaban, misalkan gitu ya kalau muannas. Tasri eh, itu tasrif secara globalnya ya kita akan baca apabila tasrif atau isim maf'ul ini bisa bertemu dengan domir yang munfasilah. Domir-domir yang berlaku sebagai objek, eh, subjek maksudnya ya. Kita baca. Huwa mansurun, huma mansurani, hum mansuruna. <clears throat> Hiya mansuratun, huma mansuratani, hunna mansuratun. anta mansurun nah eh, antuma mansurani antum mansuruna anti mansuratun antuma mansuratani hunna mansuratun ya ana mansurun nahnu mansuruna ya di sini membuktikan bahwasanya domir yang mutakalim itu bisa ya. Jadi e, lil mutakar kalau misalkan kembali ke atas itu goib, goibun, mukhatabun dan mutakalim. Juga kalau ketika ketika ananya itu adalah muannas maka kemungkinannya anak mansuratun sama nahnu mansuratun gitu ya. Nah, yang mana? Oh iya betul. Masya Allah, jazakallah khairan. Nah di sini ada salah ketik atau salah tulis, bukan hunna ya tapi antunna. Hmm. Anti mansurun, mansuratun, antuma mansuratani, antunna mansuratun. Itu salah tulis rupanya dari dari redaksi. Baik. Uh, ah, ihwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Kita sudah masuk musim penghujan. Mudah-mudahan hujan yang Allah berikan hujan yang rahmat dan hujan yang membawa barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, e, berikutnya fasa berikutnya tasriful tasrifus mil maf'ul atau tasrif ismul maf'ul minal minal ladzi yata'adda bi harfil jar. Minal ladzi yata'adda bi harfil jar. Sebagaimana yang sudah kita pernah sampaikan bahwasanya bahwa jangan heran atau jangan aneh bahwa kata-kata benda itu eh kata-kata kerja itu bukti bahwasanya dia itu lazim adalah cirinya di bersambung dengan huruf bersambung dengan huruf gitu ya. Tapi tidak semua fiil yang lazim itu bersambung dengan huruf. Tidak semua eh, fiil fiil uh, yang lazim itu bersambung dengan huruf. Seperti contohnya a gitu ya. Uh, ini adalah fiil yang lazim, pemberani. Tidak butuh dia tidak butuh dia tidak butuh apa namanya huruf. Tapi kalau ada kata marro ini butuh huruf dia, marrobi. Ya. Kalau marro artinya lewat. Tapi kalau dia butuh ingin yang ada yang jadi seolah-olah sebagai korbannya, maka ditambah dengan marrobi, melewati. Nah, melewati. Kalau nya saja lewat. Marro itu hanya lewat saja gitu. Tapi kalau marro bi itu melewati. ha -ha. Jadi di sini dikatakan bahwasanya isim maf'ul atau eh, apa namanya ya isi maf'ul dari fi'il yang lalu dulu bahwasanya dari fi'il madi yang eh, bukan dijadikan isi maf'ul itu ada fi'il-fi'il yang membutuhkan huruf. Ketika isi maf'ulnya pun membutuhkan huruf juga seperti kata marrobi. Marrobi. Di sini eh, apa namanya diajarkan atau dikenalkan bahwasanya memiliki tasrif. Isim maf'ul itu memiliki tasrif dari yang membutuhkan dengan huruf jar ya minalladhi yata'adda bihafil jar la yusagu ismul maf'uli minal lazimi ila min al dharf awil jar wal majrur ya. tidak dibentuk isim maf'ul yang dari fi'il yang lazim fi'il madi yang asal muasalnya lazim tidak butuh objek kecuali dia bersambung dengan dhorof ya atau huruf jar wal majrur ya jar wa majrur tidak di tidak di tidak dibentuk kecuali dibentuk dengan menambahkan zorof keterangan atau jar wa majrur contoh mamrurun bihi itu artinya yang dilewati dengannya mamrurun bihi artinya yang lewat dilewati dengannya Merhubun fihi yang dicintai yang dicintai padanya marghubun anhu yang dibenci tentangnya, yang dibenci, ya. Ini asal katanya dari rogiba fi sama rogibaan gitu ya. Rogiba fi dengan rogibaan. Nah, gitu ya. Seperti dalam eh, hadis Rasulullah SAW, an nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati falaysa minni nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nah, ketika dia rohiba itu dalam keadaan isim maf'ul marhubun Nah, marhubun kalau misalkan marhubun marhubun fi fihi artinya justru berbeda. Justru yang disukai, tapi kalau pakai hurufnya an, maka artinya justru yang dibenci. Yang tidak disukai. Ya gitu. Itu apa namanya? Ada beberapa eh, apa namanya isim isim maf'ul yang tidak lepas dari huruf, tidak lepas dari huruf. Karena memang ketika film madi dan film mudoreknya itu tasrifnya dia harus pakai huruf. Dia bersama dengan huruf. Baik, Ifani Tasrifnya kita baca. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim. Iya. Mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihinna. Ya. Mamrurun bika, mamrurun bikuma, mamrurun bikum. Mamrurun biki, mamrurun bikuma, mamrurun bikunna. Ya. Mamrurun bi mamrurun bina. Ya. Jadi uh, yang berubah itu justru domirnya, ya, bukan isi maf'ulnya. Ya gitu ya, bukan isi maf'ulnya. Mamrurun bihi adalah yang dilewati satu orang yang dilewati mamrurun bihi yang dilewati satu orang dengannya mamrurun bihi yang dilewati dua orang yang dilewati dengannya dua orang ya gitu yang dilewatinya dua orang mamrurun bihima mamrurun bihim yang dilewati tiga orang atau lebih dari laki-laki mamrurun biha yang dilewati dengannya satu orang yang dilewati satu orang perempuan mamrurun bihima yang dilewati dengannya dua orang atau dua benda perempuan. Jadi tidak mesti orang ya. Mamrurun bihinna. Nah, kalau yang bihinna ini jelas akil. Yang dilewati dengannya tiga orang perempuan atau lebih. Mamrurun bika yang dilewati dengan satu orang. Yang engkau yang dilewati satu orang. ini yang dilewati engkau yang dilewati. Mamrurun bika engkau satu orang laki-laki yang dilewati. Mamrurun bikuma kalian dua orang laki-laki yang dilewati. ya dilewati, ya ini kalian dua orang laki-laki. Terus seperti seperti itu dikiaskan sampai mamrurun bina, artinya kami yang dilewati. Mamrurun bina, kami yang dilewati. Baik. Itu isi maf'ul ya, baik yang isi maf'ulnya polos dalam artian tidak ada tidak ada huruf, baik dan begitu juga isi maf'ul yang ada hurufnya. Ini contohnya adalah marrobi, yakni yang melewati. Makana ala wazni fa'il. Pasal berikutnya adalah apa-apa yang e, berasal dari wazan fa'il. Apa-apa yang berupa wazannya fa'il. Di sini maksudnya apa? E, kenapa dimasukkan pada isi maf'ul? Karena wazan ini istimewa. Dia sebenarnya fa'il, isim fa'il, tetapi maknanya maf'ul gitu, ya. Waqad yaji'u waznu fa'il. Kadang-kadang tidak semuanya gitu ya. Wazan fa'il ini dari wazan fa'ula yaqulu itu artinya yang isim fa'ilnya adalah fa'il bimakna maf'ul. Maknanya justru maf'ul justru. Maknanya justru maf'ul. Walaupun dua-duanya ada, isim fa'ilnya ada, isim maf'ulnya ada secara wazan tetapi makna daripada isim fa'ilnya sendiri adalah maf'ul. Contohnya rajim yang terkutuk rajim a'udzubillahi minasyaitonir rajim rajim itu isim fa'il justru isim fa'il dia tetapi ma maknanya maf'ul maknanya yang marjum yang itu yang dikutuk wakil artinya maukul yang diwakilkan wakil ini yang diwakili wakil yang mewakili atau yang diwakilkan ya <clears throat> kemudian amin yang diamanahi. Amin. Kan dia fa'il. Amin. Amin sunduk atau amin aminul e, bait atau aminul bunuk bang gitu ya. Amin. Yang yang diamanahi dia dia jadi korban kan? Dia yang yang diberikan amanat gitu. Dianya adalah isim fa'il tapi maknanya maf'ul yang diberi amanah. Ya, jadi korban. Ya. Tasrifnya sama dengan isim wazan fa'il yang sebelumnya, ya fa'ilun fa'ilani fa'iluna gitu ya contohnya wakilun wakilani wakiluna wakilatun wakilatani wakilat nah ini e, kenapa dimasukkan isim e, atau isim fa'il yang fa'il wajan fa'il itu di pembahasan isim maf'ul karena maknanya maknanya bermakna maf'ul tidak semuanya tidak semuanya seperti misalkan apa namanya Eh, di sini di sebelumnya itu yakni ba'id. Ba'id artinya jauh, yang jauh. Apakah dijauhi kan enggak? Enggak mesti gitu ya. Enggak mesti ya. Atau misalkan kabir. Kaburo itu wajahnya kabir, isim fa'ilnya, yang besar. Apakah dibesari kan juga enggak mesti. Nah, jadi tidak semuanya. Ada beberapa kata yang uh, dia itu bisa bermakna maf'ul. Seperti rojim, wakil, amin ya. Baik. Sekarang masuk ke tamrin atamrinat atau atamrin yang satu istakhrij keluarkan ya atau uh, eh, istakhrij ini minta dikeluarkan uh, pilih atau coba dikeluarkan isman maf'ulan min hadhil kalimat uh, isim maf'ul dari kata-kata di bawah istakhrij jadi uh, apa bunyinya gitu ya dikeluarkan karena di situ disebutkan cuman isim uh, fi'il madinya saja Nah, maksudnya bentuklah gitu atau e, jadikan menjadi isim maf'ul. Baik, satu orang satu fataha maftuhun. Syariba masyrubun. Alima ma'lumun ya zolama mazlumun amara ma'murun ya nasara na mansurun qata'a maqtu'un ya. Masya Allah ini apa hujannya hujan besar ya. Gimana apa dilanjut apa? <laughs> Hah? Kedengeran nggak? Lanjut aja ya. ya. soalnya suaranya kan ini apa besar gitu. <laughs> ya, ini memang kita tuntaskan sampai latihan saja. Nanti pasal berikutnya itu setelah isim maful adalah masdar. Ya. Baik. Sorif ya tasrif maktubun. Maktubun ditasrif gimana? Sampai mana tadi? Antum ya, ahi. Fadol maktubun ditasrif secara lengkap. Hanya enam. Ya gimana? Ini yang nomor dua tasrifnya. Apa namanya? Sorif ini ditasrif menjadi uh, bunyi-bunyi atau kata-kata yang berbeda-beda tentunya. Gimana tasrifnya? Maktubun? Ya. Iya. Betul. Pendek dulu sebelum dipanjangkan itu yang mufradnya pendek dulu. Maktu batun, ya kan? Maktu batun, ya. Maktu batani, maktu maktu bat, gitu ya. Itu anda bisa lihat di halaman 24 itu. Tasrifnya disamakan saja. Berikutnya mamnu, mamnuun. Betul. Iya. Mamnu'un, mamnu'ani, mamnu'una, mamnu'atun, mamnu'atani, mamnu'at. Ma'khudun. Eh, sebentar, maktubun yang ditulis. Mamnu'un yang dilarang, dicegah, yang ditolak bisa. Yang ditahan juga bisa. Tapi kalau ma'khud, mana ma'khud? Yang di ambil ya al khoda yakni yang diambil bisa juga bisa bermana yang disiksa yang diazab. Makna ma'khud itu juga bisa seperti itu. E, eh, ma'khud artinya e, eh, ditafsirnya gimana? Betul. Iya, marhumun berikutnya. Hmm. Iya. Makmurun betul. Nah. Iya. Ma'mura makmurun, ma'murani makmuruna, ma'muratun ma'muratani ma'muratun. Imla'il farok, tamrin 3 isi titik-titik di bawahnya dengan domir yang cocok gampang ini ya. Soal awalnya adalah huwa mazlumun titik-titik mazlumatun. Berarti domirnya apa? Apa? Ah, mazlumatun ini uh, jumlahnya satu. Hah? Kalau hum nggak mungkin ya, sebab kalau hum itu kan zakar. Di sini kan huwa madlumun. Kira-kira domir apa saja yang uh, apa namanya cocok dengan khobarnya madlumatun tentu domir yang cocok adalah yang pertama ada saat ada ada kalau tidak ada tiga hia ya pertama hia madlumatun atau anti madlumatun atau anak madlumatun nah Kemudian titik-titik kalau mansuratun apa domirnya? Enggak mungkin. Sebab mansuratun muanas. Iya. <laughs> iya, ada tamur buto itu menunjukkan muanas. Berarti hiya. Atau antum mansuratun dan an ana mansuratun. Kemudian di sini jama nah maka kemungkinan domirnya apa saja? Iya. Betul atau antum. Iya dan nahnu. Asanta. Mansuratun. Maka domirnya? Iya. Iya. Asan. Asanta. Ini juga sama mudah. Madlumat. Nah, tadi yang tadi kalau madlumah yang dizolimi. Mansurah yang ditolong. Mansurat juga yang ditolong. Madlumatun. Eh, madlumatun. Maka domirnya apa saja? Ya, atau hunna atau domir yang kemungkinan yang masih memungkinkan an unna madlumatun kemudian antunna iya madlumatun dan satu lagi nggak mungkin kalau huma kalau huma madlumatani kalau madlumat ini artinya jamak muannas salim tentu yang berkaitan yang ber, yang bermakna banyak bisa hunna madlumatun atau antunna madlumatun satu lagi <laughs> mudah sebenarnya itu sebenarnya diberulang-ulang-ulang dengan yang kata-kata yang di awal sih sama seperti tadi mansuratun hunna mansuratun antunna mansuratun nahnu mansuratun para kata madlumatun juga sama domirnya hunna madlumatun antunna madlumatun sama satu lagi nahnu madlumatun kami yang dizolimi kan gitu ya kalau manakala yang berbicaranya muannas berikutnya mansuroni nah ini mudah juga iya atau bisa antuma atau sebelum sebelum antuma itu di atas ada dong ininya huma iya huma yang muzakar ya huma yang muzakar dan antuma yang muzakar karena antuma atau huma sama-sama bunyinya sama pada untuk yang muzakar dan yang muannas mazlumani huma dan antuma ya. Ma, adapun yang sekarang ini mansuratani huma juga antuma juga tetapi dengan makna pelakunya yang muanas ya. Empat. la'il farok bismin maf'ul munasibin. Oh tadi kita menyebutkan domirnya. Nah, sekarang kita menyebutkan isi maf'ulnya yang sesuai dengan domir yang sudah disediakan. Soal awal adalah huwa mas'ulun, dia yang ditanya atau dia yang diminta atau dia yang Eh, di ya diminta ditanya ya seperti itu sama saja. Anta. iya, cuma satu ya. Nggak mungkin anta masulatun ya, jangan salah gitu ya. Kalau anta cuma satu. <laughs> Kemudian kalau anak, kalau anak berarti apa kira-kira Ahi? Ah. Anak iya. Misalkan kalau Muhammad, anak mas mas mas'ulun kola Muhammad perempuan. Kalau kola Aisyah tu anak mas'ulatun. Jadi bisa mas'ulun atau mas'ulatun karena tergantung yang berbicara. Kalau bicaranya laki-laki pasti bacanya mas'ulun. Kalau yang bicaranya perempuan mas'ulatun kan gitu ya. Nah, kalau yang domir hum mas'uluna panjang ya mas'uluna jama mudakar salim. Hiya mas'ulatun. Tinggal tambahkan saja tamar butoh. Hunna mas'ulatun. Baik, bagus sekali. Kalau huma atau mas'ulatani. Ya karena huma di sini mengandung domir bisa mudakar bisa muanas pelakunya atau artinya maka bisa dua bisa mas'ulani atau mas'ulatani. Kalau antum mas'uluna, kalau nahnu mas'uluna. Kalau antunna mas mas'ulatun. Iya, mas'ulatun. Nggak mungkin yang lain. Antunna mas'ulatun. Kalau antuma nah. atau Iya, antuma mas'ulani atau antuma mas'ulatani. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Uh, musim hujan yang Masya Allah, barokah. Terakhir tampil lima tarjim ila lugatil arabiyah. Ditranslate ya, diterjemahkan ke bahasa Arab. Dia laki-laki dipukul, bahasa Arabnya apa? Iya, ah, huwa madrubun bagus sekali. Hmm. Karena cuma satu ya. Mereka laki-laki dicintai. Ah. Nah, hum ini. Rogiba fi. Ah. Hum eh, sebagaimana dalam um, apa namanya uh, tasrifnya isi maf'ulnya uh, tunggal semua yang berbeda adalah hurufnya nah jadi gimana hum marghubun fihim gitu iya sebagaimana di sini kan tasrifuhu mamrurun bihi itu artinya satu orang yang dilewati yang dilewati yang dilewati satu orang kalau dua orang mamrurun bihima, bukan mamruroni bihima. Jadi apa namanya yang perlu di sini yang perhatikan adalah ketika huruf ketika kata itu bersambung dengan huruf ketika isi maf'ulnya yang berubah adalah hurufnya apa domirnya domir adapun yang di depannya itu tunggal semua tunggal semua ya gitu ya seperti misalkan Eh, Muhammadun wa Umar mamrurun bihima. Muhammadun wa Umaru mamrurun bihima. Nah, di sini ketika uh, mereka laki-laki dicintai, hum marghubun fihim. Hmm, gitu ya. Ini yang eh, apa namanya? sementara yang anak pahami seperti itu. Karena ketika tasrif isim maf'ul ya bin alladzi yata'adda bi harfil jarri itu rumusnya adalah uh, yang bersambung dengan huruf itu yang yang menjadi yang yang apa yang menunjukkan jumlah orangnya gitu. Adapun yang isi maf'ulnya dia mufrad semua. Mufrad semua. Begitu. Ya, tapi Anda belum bisa menyampaikan syahid, wajib syahid atau bukti misalkan dalam ayat gitu ya. Misalkan dalam ayat bahwasanya e, orangnya banyak tetapi isi maf'ulnya itu satu gitu. Jadi mereka lagi-lagi dicintai hum marghubun fihim atau kalau misalkan tidak pakai domir marghubun fihim marghubun fihim yang dicintai gitu marghubun fihim mereka yang dicintai baik nah, nanti ini uh, apa jadi PR kita nanti kita nanti bisa bertanya atau mencari jawaban yang uh, sesungguhnya tentunya lebih lebih mutmain itu manakala yang namanya kaidah bahasa Arab itu diperkuat dengan uh, misalkan firman Allah taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syair, bait-bait syair. Nah, dari situ itu jadi patokan, patokan hukum, ya. Eh, nanti kita akan kembangkan lagi insyaallah. Uh, berikutnya nomor tiga saya dimarahi. Apa bahasa Arabnya? Saya dimarahi. <laughs> Marah itu ghadiba. Ah, ah. apa? Maghdubun ya. Ghadiba itu muta'addi, dia artinya uh, butuh objek. Ghadiballahu ah. Sebenarnya ada hurufnya ya. Ghadiballahu alaihim. Allah murka atas mereka. Ya. Tetapi uh, bisa mana juga dia ghadiba, ghadibtu. Aku marah. Ya, jadi ana maghdubun siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin kan ya. Ala jadi eh, yang yang dari dua ayat atau dari dua kata itu yakni ghadiba ala sebenarnya ya. Ghadiba ala ana maghdubun alayya. Hmm. Ana maghdubun alayya. Saya dimarahi. Kemudian misalkan laki dia perempuan diusir, Ma mana diusir? Uh, bahasa Arabnya? Belum tahu. Diusir apa? Diusir. Hmm, mengusir. 57. Khosa'a. khosa'a khos'an mengusir ya Maksu ah. maksu'atun ya maksu maksu'atun dia perempuan diusir maksu'atun ya seperti juga bahwasanya eh, ya, ini dijauhkan dari rahmat itu adalah mal'un ya mal'un dilaknat itu adalah dijauhkan dari dijauhkan dari rahmat buat anir rahmah. Jadi kita di sini dikatakan maksud atau tidak dan cukup insyaallah. Kami dizolimi. Nahnu mazlumun ya. Mereka laki-laki dilaknat. Uh, hum mal'ununa. Mereka berdua perempuan ditanya. Huma mas'ulata Mas ya huma mas'ulatani. Ya huma mas'ulatani. Kemudian saya ditanya. Ana mas'ulun. Dia perempuan diterima. Iya, iya makbulatun. Mereka perempuan ditipu. Tipu bahasa Arabnya apa? Ada dalam Al-Qur'an Yani ketika mensifati orang-orang munafik Yuhodi'un. Khoda'a. khoda'a. artinya menipu, khoda'a. Allah mereka menipu Allah wa huwa khadi'uhum dan Allah membalas tipu mereka. Iya, hunna mahduatun mahduat khada'a. Ya, mereka ditipu. Baik, eh, alhamdulillah itu kurang lebih apa namanya latihannya sudah selesai. Tapi nanti ada sedikit yang perlu diteliti lagi adalah nomor tiga. Saya dimarahi ya. Atau penjelasan tentang bahwasanya isim maf'ul ketika dia bersambung dengan atau membutuhkan huruf jar, maka apakah mufrad atau perlu dijamak kan gitu ya. Karena dengan apa domir-domir yang bersambung dengan eh, huruf-huruf uh, itu, huruf-huruf jar itu atau yang sifatnya zorof keterangan itu sudah menunjukkan jumlah orangnya gitu. Jumlah orangnya. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim. Nah, itu satu dua orang. Tapi si makulnya tunggal, tetap tunggal gitu ya. Tapi nanti insya Allah kita buktikan dari cari dari ayat supaya lebih tenang insya Allah. Loh, iya ya. Bukan dimarahi ya, dimahari. <laughs> Iya. Di mahar. Ah. Apa? Haniko. Oh iya, marah ya. Haniko hanakon. Ya. Ini dimahari, dimahari justru di, diberi mahar ya. <laughs> mahar dari mahar ya. Mamhur ya eh, dia perempuan eh, saya dimahari artinya saya khidbah kan gitu ya <laughs> e, kalau yang dikasih mahal kan nggak mungkin laki-laki perempuan kan gitu ya. Nah, mungkin ini salah cetak ini. <laughs> Harusnya dimarahi nah, jadi dimahari ya. Terbalik ya mungkin ya. Kalau mahar ya dicari apa namanya e, bahasa Arabnya. Nah, tapi sampai di sini dulu insya Allah pembahasan kita. Dan insya Allah pada pertemuan mendatang kita masuk pada jenis-jenis isim berikutnya dari tasrif usul Sulasi mujarad yaitu adalah masdar. Masdar juga penting karena masdar itu ada berbagai macam, ada taukid, ada marrah, ada hayah, ada mim, ada sinai. Nah ini e, setelah berakhir daripada masdar, nanti terakhirnya adalah isim zaman dan isim makan dan isim alat. Berakhir ya setelah itu.